بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله telah kita pelajari beberapa sifatul huruf yaitu sifat sifat yang memiliki lawan ya, sifat yang memiliki lawan yang pertama sifat hamas lawannya jahar <clears throat> sifat syiddah lawannya rahawah dan juga ada sifat bainiyah antara sifat syiddah dan rakhawah. Pasangan berikutnya ikhwati fillah a'azzakumullah adalah sifat isti'la dan sifat istifal. Sifat isti'la dan sifat istifal. Dalam buku disebutkan tentang makna isti'la dan istifal. Secara bahasa adalah isti'la bimana irtifa' ya. Isti'la sama artinya dengan irtifa, terangkatnya ya sesuatu namanya isti'la atau irtifa. Dalam istilah ilmu tajwid, isti'la maknanya terangkatnya suara ya. Terangkatnya suara ke atas ya. Akibat dari naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Jadi terangkatnya suara dan terangkatnya pangkal lidah itu sesuatu atau dua hal yang saling eh, apa namanya eh, mutalazimah. Ya. Terangkatnya suara itu akibat dari terangkatnya pangkal lidah. <clears throat> Sifat isti'la ini mengiringi pengucapan huruf-huruf tertentu yaitu huruf khussa, dhaghin, qidh. Khussa dhaghtin qidh ya. Taib. <clears throat> Taib. Huruf-huruf isti'la atau dinamakan musta'liyah ya. Disebutkan di sini makna dari musta'liyah yatasa'adu as-sautu 'inda nutqi biha. Ya, terangkatnya suara tatkala mengucapkan huruf-huruf tersebut. Naam, ila hanakil a'la. Terangkatnya suara ke atas ya, ke arah langit-langit. Huruf-hurufnya ada lima, ada tujuh. Khusso, lughtin, qidh. Ya, terkumpul dalam ya susunan kalimah tersebut. Khusso, lughtin, qidh. Yaitu kalau diuraikan hurufnya apa saja? Kha, so nam, dha, ya, ghain bad, ya kemudian ghain kha sad bad, ghain lalu ta qaf wa dha ya <clears throat> baik baik ini gambaran pengucapan huruf isti'la nah huruf qaf misalkan ya huruf qaf termasuk e, dalam apa dalam kumpulan huruf khussa dhaw tin qid ya. Suara terangkat ya, ketika mengusapkan huruf kof Ya, ini. Suara terangkat atau mengarah ke langit-langit ketika mengusapkan huruf kof ya. Ini tanda panah ini menunjukkan suara atau arah suaranya. Ya, suara mengarah kemana? Ke langit, ke langit-langit. -langit. Lawan dari isti'la adalah istifal. Ya. Taib. Karena lawan berarti maknanya juga berlawanan. Isti'la artinya irtifa, terangkat. Istifal artinya apa? Inkhifat, ya, turun, menurun. Atau setidaknya tidak terangkat suaranya, ya. Taib. Dan tadi kita katakan, ya. uh, Taib. Jadi istifal tadi apa artinya? Inhidar as-saud, ya, turunnya suara inhidar turunnya suara ya pada huruf-huruf istifal atau huruf mustafil. Contoh ya huruf istifal huruf kaf, misalnya al-kaf ya. Nampak arah suaranya tidak ke atas ya, bahkan menurun ya. Arah suaranya menurun. Ka ya. Sedangkan huruf qaf ya sebagai salah satu contoh huruf isti'la naik suaranya. Qa. Coba kita baca ya. Ko. k Ya, lagi. Ko. o Ya. Antum merasakan suaranya ya tasa'ad, ya tasa'ad naik. o Ya. Huruf kaf k Inilah sifat isti'la dan juga sifat istifal. Sifat isti'la ya itu memberikan efek adanya sifat berikutnya ya yaitu sifat tafkhim ya. sifat isti'la ya itu memberikan efek ya munculnya sifat berikutnya yaitu apa tafkhim atau kita bisa katakan tafkhim adalah eh, merupakan kelaziman dari sifat isti'la Ya. Sebaliknya tarqiq ya adalah kelaziman dari sifat apa? Istifal. Jadi sifat istifal tidak terangkatnya suara itu berakibat munculnya apa? Sifat berikutnya yaitu apa? Tarqiq. Ya. Nah, ini ada judul berikutnya tafkhim wa tarqiq. Ya. Tafkhim ya kan? Tarqiq. Baik. At-tafkhim secara istilah adalah simanun, adalah e, penebalan. Ya'tari al-harf yang terjadi pada suatu huruf. Yamtali fayamtali'u al-famu bisadah. Sehingga yamtali yaitu terpenuhi rongga mulut itu dengan gema dari ya suara huruf tersebut. Ya. Taib. Itu makna dari tafkhim. Jadi tafkhim maknanya tebal. Ya, mudahnya apa? Ya, tafkhim itu artinya tebal. Kalau isti'alah itu apa? Naik suaranya. Dengan naiknya suara melazimkan adanya apa? Tafkhim, suara yang tebal. Ya, coba antum baca huruf-huruf isti'alah. Kho. Ya, kita merasakan dalam rongga mulut kita ya, ada penebalan suara. Kho. Ya, bedakan dengan kho yang terucap dengan ya, tidak benar kha nah, ini terasa apa tidak ada penebalan tipis nah, yang seperti ini bukan kha yang benar atau bukan kha yang sempurna yang diucapkan oleh uh, al-Arab uh, al-fusha ya al-fusha jadi kha diucapkan dengan apa isti'la naik suaranya dan mengakibatkan adanya tafkhim kha ya Kemudian suat lalu apa lagi? Kho ya kho suat. Bot coba. Bo. Ya. Kemudian ghain. Gho. To. Ko. Gho. Baik. Nah, itulah makna tafkhim dalam istilah ilmu tajwid. Baik. Adapun tarqiq huwa nuhulun Nuhul itu lawan dari apa? Nuhul lawan dari siman. Nuhul itu ya ini e, eh, penipisan ya. Atau tipisnya suara yang muncul pada huruf-huruf istifal. Ya, kalau tadi istifal maknanya suaranya turun arahnya ya, maka suara yang turun tadi mengakibatkan apa? adanya nuhul ya. Nuhul artinya apa? tipis, ketipan suara. Sehingga mulut tidak dipenuhi dengan gema ya, suara huruf-huruf istighfar. Contohnya huruf kaf ka ya. Tidak terpenuhi rongga mulut kita dengan ya gema suara huruf kaf ya. Dan berikutnya dari huruf-huruf isti'la. Nah. Dalam uh, buku disebutkan pula tentang apa maratib ya, tingkatan-tingkatan uh, tafkhim, maratibu tafkhim maratibu tafkhim ya maratibu tafkhim. Ada penjelasan tentang tingkatan-tingkatan tafkhim ya. Tingkatan-tingkatan tafkhim. Ya, kita sebutkan di sini maratibut tafkhim ala madhhabi atsani, ala madhhab Ibnu Al-Jazari rahimahullah. Jadi kalau tadi isti'la dan istifal itu sifat yang apa? melazimi suatu huruf yaitu tujuh huruf kha, sad, dad, ghain, ta dan qaf serta dha. Maka tadi ada sifat yang berikutnya sebagai efek dari sifat isti'la yaitu sifat tafkhim yang mana tafkhim ini bertingkat-tingkat ya. Yang pertama, tingkatan tafkhim yang paling atas adalah tafkhim pada huruf yang di fathah disertai atau diikuti dengan alif. Maftuhun ba'dahu alif. Huruf yang di fathah dilanjutkan dengan alif. Contohnya qala ya. Coba antum baca qala. Qala. Ya. Yang kedua, ya, tafkhim pada huruf yang di fathah namun tidak diikuti alif. Qa. Ya. Atau setelahnya ada huruf yang bukan mat, qad. Qad. Ya. Baik. Beda pada yang pertama dan kedua adalah apa? Dari sisi uh, apa namanya? wuduhnya, kejelasannya. Kalau yang pertama karena ada alif maka lebih nampak jelas. Qala ya semakin panjang apa matnya maka akan semakin nampak tafkhimnya. Ya misalkan alif yang e, terbaca pada mat lazim misalkan waladdallin. ya seperti itu akan lebih nampak apanya tafkhimnya karena ya pada huruf dhad itu ada tafkhim, kemudian dilanjutkan tafkhim tersebut pada huruf alif. Ya, kalau semakin panjang alifnya ya sampai tiga alif kan atau enam harokat berarti akan semakin jelas ya tafkhim pada huruf yang fathah tersebut. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan tafkhim pada huruf dhammah. Yaqulu. Coba yaqulu. Ya, ini lebih rendah. Yang berikutnya tafkhim pada huruf yang sakinah Contohnya yaqta'una suqanahu syiqawatuna ya berikutnya tafkhim pada huruf yang di kasrah qila qila ya baik ini tingkatan atau maratibut tafkhim nah Coba atau baca uh, pada bagian eh, halaman 15 ya tafkhim ya memiliki lima tingkatan menurut madhab Ibnu Jazari sebagai berikut contohnya tadi ya kita lebih ringkaskan ya secara lebih uh, atau bila kita ingin menerapkan dalam contoh yang lebih banyak ya silakan merujuk pada halaman 15 ya kita ulang lagi yang pertama tingkatan tafkhim pada huruf fathah yang diikuti alif. Berikutnya fathah, berikutnya dhamma, sukun lalu kasrah. Nah. Sifat berikutnya Nah, adalah sifat itbaq dan infitah. Ya. Itbaq secara bahasa artinya ilsoq. Ya. Itbaq maknanya secara bahasa apa? Ilsoq. Yaitu apa? E, melekat ya. Secara bahasa artinya melekat. Baik. Secara istilah ya adalah terkurungnya suara dalam ruangan yang sempit antara lidah dengan langit-langit. Ya, jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf ya, lidah, ya, maka eh, akan tersisa ruangan atau akan terbentuk ruangan antara lidah dengan langit-langit. Ya. Semakin sempit ruang tadi, semakin mengurung suara. Ya. Maka ketika ya suatu huruf itu suaranya sangat terkurung dalam ruangan yang sempit, maka itulah sifat itbaq. Ya. Jadi saking sempitnya secara mubalaghah dikatakan apa? melekat. Walaupun secara nyata ya tidak mungkin ya lidah melekat secara utuh permukaannya dengan langit-langit ya. Secara nyata tidak ada wakilnya ya, tidak ada. Namun ya karena saking sempitnya celah yang tersisa antara lidah dengan langit-langit, maka dikatakan ya e, bahwasanya huruf tersebut ya huruf tertentu yaitu sod, bot to dan wa punya sifat itu itbaq. Nah, al utbaqu wal infitah, sifat idbaq dan sifat infitah. Al-huruful arabiyyah min haitsu inhisar as-saut bainal lisan wal hanak. Jadi huruf Arabiyah dari sisi eh, terkurungnya suara pada lisan eh, atau pada daerah atau rongga celah antara lidah dengan langit-langit terbagi menjadi dua bagian ya sifat atau huruf-huruf mutbaqah, huruf-huruf yang bersifat itbaq ya dan huruf-huruf munfatihah. Mutbaqah huruf-huruf bersifat itbaq, munfatihah huruf yang bersifat infitah makna huruf mutbaqah ya atau pada huruf mutbaqah huruf-huruf yang bersifat idbaq yang hasiru as-saut ya saut atau suara terbatasi atau terkurung inda nutqi biha dalam atau ketika mengucapkannya itu terkurung di antara lidah dengan alhanakul ala wahia huruf-hurufnya ada empat sad dhad ta dan dha ya coba antum baca sa dha ta wo. Oh, iya. Ah, kebalikannya munfatihah, la hasir. Ya, suara tidaklah terkurung ya. Tidak terkurung dalam ruangan yang sempit bainal lisan wal hanak la'ala. Baik, pada halaman 16 buku Aisyah disebutkan atau di, apa digambarkan ya bagaimana inhisaru saut terkurungnya suara pada huruf e, itbaq ya, pada huruf wa misalkan ya. Kemudian dibandingkan dengan huruf qaf, di mana huruf qaf walaupun ya ada sifat isti'la, ya, terangkatnya suara, namun la yanhasir, ya, tidak la yuhsar, tidak terkurung dalam ruangan yang sempit, ya, antara lidah dengan dengan e, langit-langit. E, Adapun kaf maka ya suaranya apa? mengalir keluar keluar ya ke bawah, tidak e, yakni tidak membentur bagian hanak, tidak membentur bagian hanak. Baik. Nah ini huruf dha ya, masalan dha ini huruf salah satu huruf itbaq. Ya, isti'la pada qaf ya. Huruf qaf ini huruf isti'la suaranya naik namun tidak terkurung seperti terkurungnya suara pada huruf dha ada pun huruf kaf enggak maka suaranya tidak terkurung ya. yakni terarah ke bawah, mengarah ke bawah. Taib. Qaidatun. Ada sebuah kaidah, huruful isti'la as-sab'ah. Huruf isti'la yang tujuh. Masih ingat huruf isti'la yang tujuh? Khussa, dhagh, qid Ya, huruf isti'la yang tujuh itu ada Dua. Ya, musta'liyatun mutbaqatun Musta'liyah isti'la sekaligus apa? Yutbaq. Naik sekaligus terkurung. Ya. Musta'liyatun mutbaqah Ya. Isti'la sekaligus yutbaq. Ya, yaitu huruf tadi, huruf itbaq itu sendiri. Shad, dhad, ta dan dha. Nah, huruf yang lainnya dari huruf isti'la, ghain, kha dan qaf walaupun isti'la namun tidak terkurung. Gha, kha dan qaf ya. Baik. Apa pengaruhnya? Atau apa efeknya? Suatu huruf terkumpul padanya sifat isti'la dan itbaq. Dengan huruf yang hanya bersifat isti'la saja dan akan tapi apa? E, punya sifat infitah. Ya. Nah ulang lagi. Apakah ada perbedaan secara amaliyah? Ya. Huruf isti'la sekaligus apa? Itbaq. Dengan huruf yang hanya sekedar isti'la namun sifat berikutnya adalah infitah. Nah. Maka jawabannya harful isti'la. Al-mutbaq ashaddu tafkhiman. Huruf isti'la yang bersifat itbaq itu lebih tebal, lebih tebal, ashaddu tafkhiman, lebih tebal daripada huruf isti'la yang munfatih. Huruf bot lebih tebal daripada qa. Huruf dha lebih tebal daripada kha. Huruf dha lebih tebal daripada ghain. Sad, bot, ta, dha lebih tebal daripada ghain, kha dan qaf. Coba kita baca. Bomirin. Dha ya. walibin walibin Waturi. turi. Ya, jadi asyaddu tafkhiman atau sifat idbak melazimkan ya ziyadah fit tafkhim. Kalau tadi kita katakan sifat isti'la punya efek apa? Tafkhim, ya tidak. Istilah berefek munculnya sifat tafkhim. Itbaq melazimkan apa? Ziyadah fit tafkhim, penambahan ketebalan. Dan ini akan nampak jelas ketika di kasroh. Ya. Ketika di kasroh akan tampak ya mana yang tebal, mana yang lebih tebal lagi. Ya. Contohnya huruf dhad dan lo. Ini dua huruf yang bersifat yutlaq. Dhiza, coba. Dhiza. Azimin. Azimin. Baik, coba bandingkan dengan Tila, Tila, Dhiza. Dhiza. Lebih tebal mana? Yang di atas, ya Al-Ghimin Wa ghidha Ghi Wa ghidha Al-Ghimin Lebih tebal mana? Azim ya. طيب وخيفة وخيفة عظيم dhi khi ya lebih tebal Allah kasra nah demikian makna bang, baik ada berapa sifat yang sudah kita pelajari empat pasang baik yang pertama apa Hamas dari awal coba Hamas jahar ya ستة bahwa Isti'la eh, istifal. Kemudian itbaq infitah. Ulang lagi. Ya. Yang sebelah sana. Mana ini? Selatan. Selatan ini. Tiang. Sebutkan eh, empat pasang sifat yang sudah kita pelajari. Hams. Lawannya jahar. Berikutnya syidda wa khawa. Lalu isti'la istifal. Ya. Kemudian idbaq infita. Baik. Yang tengah. Fahathahu syakhsun sakat. Huruf apa itu? Fahathahu syakhsun sakat. Huruf apa? Hams. Lawannya hams apa? Jahar. Baik. Lin Umar. Huruf apa itu? Lin Umar. Huruf apa? Bainiyah ya. Lin Umar lam nun ain mim ra. Huruf bainiyah. Sebutkan huruf syiddah. Ya huruf syiddah, huruf qalqalah ditambah hamzah, kaf dan ta. Ya. Huruf qalqalah antum sudah hafal. Kaf, ta dan hamzah. Taib. Atau terkumpul dalam kalimat apa? Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ya. Taib. Yang sebelah sana. Taib. Sebutkan huruf-huruf isti'la. Fussa, Dagtin qidh. Ya. Apa kelaziman dari isti'la? Tafkhim. Ya. Kelaziman dari isti'la adalah apa? Tafkhim, ya. Baik. Apa huruf-huruf itbaq? Berapa huruf itbaq? Empat, ya. Apa makna itbaq? Inhisor, ya, terkurungnya suara dalam ruangan yang sempit antara lidah dengan langit-langit. Hurufnya ada empat, sod, bob, dan Ayo Apa kelaziman atau efek dari itbaq? Kelazimannya apa? Bertambahnya tafkhim ya. Kalau isti'la itu melazimkan tafkhim, penebalan huruf. Itbaq bertambahnya lagi ya, tafkhim pada huruf tersebut. Sehingga tadi ada kaidah huruf itbaq lebih tebal daripada huruf isti'la saja ya Tayyib. Semoga bisa dipahami. Nah. <clears throat> Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Baik, sebelum kita lanjutkan coba antum lihat halaman 19. Ya, halaman 19 dari buku Aisar. Ya, setidaknya kita sudah e, bisa menyebutkan ya setiap huruf itu empat sifat. Ya. Misalkan huruf alif. Huruf alif dia adalah huruf yang bersifat apa? jahar. Lalu rokhawah. Lalu istifal. Kemudian apa? invita. Ya. Apa sifat ismat ini? Ya, dalam cetakan baru memang tidak dijelaskan ya. Jelaskan ya, apa ismat? Karena memang secara apa? Secara amaliyah ya, hampir tidak bisa kita apa? temukan perbedaan antara ismat dengan lawannya, idlaq ya hampir tidak bisa kita temukan perbedaan yang jelas antara atau efek dari sifat ismat dan sifat idlaq. Nah. Baik. Sifat pada huruf ba apa saja? jahar ya jadi tidak boleh diairkan nafasnya ba ya tapi tahan nafasnya ba ya baik apalagi sifat yang lainnya syiddah ya kemudian istifal dan infitah ya istifal dan infitah baik dan berikutnya huruf hams eh, huruf ta apa saja sifatnya hams ya. syiddah kemudian istifal dan infitah ya. Dari mana kita bisa merangkai atau kita bisa menyebutkan ya sifat-sifat pada suatu huruf? Ya tadi kita e, menghafalkan apa? Ya. Huruf-huruf sifat tertentu, ya. Kalau tadi kita mempelajari sifat ini huruf-hurufnya apa saja, ya. Nah, kemudian kita e, berusaha untuk ya meninjau huruf dan sifat huruf dari dari sisi huruf ini sifatnya apa saja ya. Kalau kita sudah bisa ya dengan mungkin menyebutkan sifat-sifat huruf nah, atau sifat-sifat tertentu apa saja hurufnya, maka berikutnya kita akan apa? Tingkatan berikutnya adalah berusaha untuk bisa menyebutkan sifat-sifat pada suatu huruf ya. Taib. Nah, ini uh, bisa dipelajari dan insyaallah ya dengan banyak apa saling bertanya, saling menjawab ya akan mudah ya memantapkan ya e, penguasaan tentang sifat-sifat huruf ya. Taib. Coba antum tutup ya, antum tutup dulu. Huruf za huruf za ya. Kita berusaha menyebutkan dulu. Nanti kita koreksi ya. Huruf za hamas atau jahar? Ah, hamas atau jahar? Ya, sebagian me mensifati hamas. Jazakallahu khairan. Ini sebagian lagi mensifati dengan jahar. Baik. Buka coba. <laughs> Jahar ya. Jahar. Karena huruf hamas fahathahu syakhsun sakat ya. Kan? Fahathahu syakhsun sakat. Huruf za enggak ada ya. Za ya. Mengalir suaranya namun dianggap apa? Nafasnya tertahan ya. Demikian para ulama mengatakan huruf za ya nafasnya tertahan. Suaranya mengalir. Ez. namun suaranya lebih banyak yang tertahan ya. Taib az. Jadi pita suara itu lebih cenderung dikatakan menutup ya pada huruf z, Taib. Huruf zal coba. Az ya. Hamas atau zahar? Zahar. Enggak ada yang uh, menjawab dengan jawaban lain. Ya. Betul. Ya, zal huruf zahar. Huruf ain Hamas atau jahar? Jahar. Baik. Ya, ra'in. Lam. Jahar. Ya. Jadi pertanyaan pertama ketika kita ingin menyebutkan sifat huruf hamas atau jahar. Ya. Taib. Sekarang pindah ke berikutnya. Tadi insya Allah kita sudah uh, lah menyebutkan mana yang hamas, mana yang jahar. Sifat yang berikutnya apa? Syiddah, atau rokhawah atau bainiyah. Ya. Syiddah atau rokhawah atau bainiyah. Ini terkait dengan apa? Dengan tertahan atau mengalirnya suara. Ya. Maka bila kita ingin bisa menyebutkan ini hams eh, ini apa syiddah atau rokhawah, coba saja di sukun as. Nah, apa suaranya mengalir atau tertahan as Nah, kalau mengalir berarti tohwa. ya. Kalau tertahan berarti lawannya. Contohnya ad. Ya, coba antum teruskan suara dal. Antum teruskan. Ya, dengan tetap melekatkan ujung lidah dengan pangkal gigi seri coba. Ad. Sulit kan? Karena memang secara tabiat huruf dal adalah huruf syiddah. Tertahan suaranya. Huruf e, eh, zai ya sekarang za. Rokhawah atau syiddah? Az. Rokhawah kan? Karena secara tabiat demikian dia akan mengalir. Ya. Justru kita akan merasa payah kalau kita dituntut untuk segera memutuskan suara za. Az. Ya. Sulit karena secara tabi'i dia maunya mengalir. Ya. Az. Ya. Jadi huruf za Syiddah atau rokhawah? Nah. Huruf zal, syiddah atau rokhawah? Rokhawah. Karena demikian mengalir. Ya. Baik. Huruf ya. Ay. Apa ini berarti? Rokhawah. Baik. Baik. Yang mana saja huruf beniyah? Lin Umar, ya, Lin Umar ya Lin Umar ya mudah ya menghafalkan kata Lin Umar mudah kan Umar Lin Lin Umar baik huruf ain termasuk huruf apa syiddah atau rokhawah ain ya, ya ya kan huruf mim syiddah tertahan atau atau mengalir? Um, ini ya. ya. Walaupun mengalir tapi tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Terpecah. Ya. Sebagian pada bibir, sebagian lagi pada khayshum ya. Nun an mengalir atau tertahan? Ya, mengalir tidak sempurna, ya, ya. Huruf ro, r. ya. mengalir tidak sempurna, ya. Demikian pula huruf lam. Taib. Huruf ghain sebutkan sifat huruf ghain, hamas atau jahar, syiddah atau rakhawah. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Antum coba. Dua sifat pada ghain. Hamas atau jahar, syiddah atau rakhawah. Jahar syiddah atau rokhwah, mengalir atau tertahan. Oh, ghain ya. Aywa, jahar dan rokhwah. Ya. Siapa lagi yang ingin ditanya? Ya. Siapa lagi yang ingin ditanya? Dari kalangan ikhwah. Ya. Tidak ada yang ditanya ya. <laughs> Ahtamim mana Ahtamim? Ayo, ya. Huruf H, sebutkan sifat pada huruf H. Ya. Hamus atau jahar, syiddah atau rokhawah atau bainiyah. Hamus dan bainiyah. Ya. Berapa nilainya? 50. Betul, Hamus Hasan. Yang berikutnya Bainiyah atau hak huruf H ini. Bainiyah. Ya, mantap ya. Jawabannya mantap. <laughs> Ya. Coba antum ingat-ingat lagi, huruf bainiyah adalah huruf antara syiddah dan rokhawah. Ya. Huruf rokhawah adalah huruf yang mengalir suaranya secara utuh, sempurna. Seperti hak eh Ya. Kemudian uh, adapun ya mengalir tapi tidak utuh ya. Contohnya tadi nun an am al a ya. Nah, coba antum baca huruf hak sukun coba. Ah. Ya. Ini mengalir secara utuh atau tidak utuh? Ah, Tamim. Ah. Utuh atau tidak suaranya? mengalir secara utuh atau tidak? Menurut antum, utuh. Berarti apa? Ahsan, ya. Jadi huruf H bersifat hamas mengalir nafasnya dan rokhawah. Baik. Berikutnya. Siapa lagi yang tanya sebelah sini? Baik. Entah kayak Abdurrahman. Rahman huruf lam. Ya, sifatnya apa saja? Hamas atau jahar. Kemudian sidah atau rokhawah atau bainiyah. Lam. Jahar, betul. Bainiyah. Ya. Atau dengar dari yang lain atau? <laughs> ya. Baik, labas. Ahsan. Antum ah yang Ya, itu yang ah siapa itu nama itu? Abu Man? Nama tuh siapa? Yang sana yang belakang. yang tuh tadi tuh ya Siapa? Abu Usama. Allah ibarik fik. Ya. Huruf Sa Sa Sebutkan sifat dua sifat saja dari huruf fa. Hamas atau jahar? Hah? Hamas. Rokhawah, syiddah atau bainiyah? af rokhawah. Baik, demikian. Yang berikutnya sifat isti'la dan istifal, ya. Huruf isti'la ada berapa? Tujuh. Ya. Tujuh. Banyak atau sedikit ini? Dibandingkan dengan huruf istighfar banyak mana? Banyak huruf istighfar, kita hanya menghafal tujuh saja. Yang lainnya nggak usah dihafal. Ya. Huruf isti'la adalah huruf yang ketika di fathah bunyinya tebal. Ya. Atau mendekati huruf o lah ya. Contohnya ho, ya kan? ho ko, so, do, to, vo. Ya, jadi kalau mau dihafalkan huruf yang urutannya ya yang berurut ya sod bo to ditambah apa huruf yang di sekitar pangkal lidah kho ghoin dan kof ya, kho ghoin dan kof apa saja sod bo to wo ditambah kho ghoin kof ya kho ghoin di mana di pangkal eh, di apa ujung tenggorokan atau di sekitar pangkal lidah kho ghoin Lalu huruf qaf juga di sekitar itu. Nah. Lainnya huruf istifal. Baik. Sekarang sebutkan. Ya. Aindaman, siapa ini? Yang ingin ditanya. Ya. Antum ya, Pak ya? Bapak ini? Ya antum dulu enggak apa ya. <laughs> Antum dulu Shin Sifat shin apa saja? Tiga ini sekarang. Ya. Ya. tadi hamus atau apa? Jahar ditambah lagi rokhawah, sidah atau beniyah, tambah lagi istilah atau istifal ya. Shin satu hamus dua rokhawah tiga istighfar. Baik. Ayo. Antum. Bapak yang berbaju coklat. Ya. Saya tanya, Pak ya. <laughs> ya. Benar enggak apa-apa, Pak? Benar nggak apa, ya. <laughs> salah ya, jangan sampai salah ya. Baik. Uh, eh, huruf Baik. Ain, huruf ain. Ain. Huruf hamas atau jahar? suaranya atau nafasnya ada atau tidak? A. Ah. Apakah seperti ha? Kalau ha kan hamas. Kalau ain jahar. Ya, betul. Jawaban yang pertama ain adalah huruf jahar. Yang kedua, dia huruf yang mengalir secara sempurna atau mengalir sebagian. Ya, ain, sebab antum sukun. Ba. huruf ain. Mengalir sebagian. Ya. Walaupun mengalir tapi tidak tidak seperti mengalirnya huruf ha. lalu ha bah mengalir. Ain mengalir kemudian berhenti. Ba ya ba berhenti. Nah, ini namanya bainiyah. Ya. Kemudian huruf ain ini ketika diucapkan suaranya terangkat atau turun. Ya. Kita baca terangkat O atau turun A. Yang mana? Terangkat O gitu atau A. Kalau A turun ya, A. Kalau terangkat O. Ya. Antum biasanya mengucapkan ain yang seperti apa? Terangkat atau turun? Ya. Coba sekarang antum baca ain yang terangkat suaranya. Oh. Oh. Ya, ini kira-kira ain arabia atau bukan? Bukan. Bukan ain arabia, ya. Ain yang benar adalah tipis a. Ya. Suaranya mengarah ke bawah. Jadi ain istifal, ya. Jadi ain mengumpul atau terkumpul padanya sifat pertama jahar, kedua bainiyah, yang ketiga apa? istifal. Baik, satu lagi. Antum ya ya. Nama antum siapa? Abdurrahman. Huruf jim. Ya, jim. Jahar. Jadi kita tidak membaca ja. Ya. Ja kalau ja kan nafasnya mengalir kan. Sementara tadi disebutkan Abdurrahman, jim ya huruf jahar, ya nafasnya tahan ja. Ya. Berikutnya syiddah atau rokhawah. Rokhawah. Syiddah. Benar syiddah. Syiddah ahsan ya. Buktinya kalau kita sukun suaranya tidak akan bisa bertahan. Ya, artinya tidak akan mengalir ya. Ej, ya. Langsung berhenti suaranya. Ej. Ya. Taib. Betul. Ya, jim huruf syiddah. Kemudian istighfar. Allah ibarik fik. Ya, jim terkumpul padanya sifat apa saja? Jahar, syiddah, istighfar. Nah. Baik, satu lagi sifat yang keempat apa? Itbaq dan infitah. Ada kaidah. Setiap huruf istifal adalah huruf infitah. Semua huruf yang bersifat istifal ya adalah huruf apa? Infitah. Kalau tadi misalkan ya kita sebutkan jim adalah huruf istifal, berarti apa? Sekaligus infitah. Huruf ain ya. Istifal berarti sekaligus infitah. Nah, Insya Allah kita sangat mudah menghafalkan huruf itbak, yaitu apa tadi? Sod, dot, saja. Selama bukan huruf sod, bukan huruf dhad, bukan to, bukan dha, maka itu huruf-huruf infitah. Ya. Kalau kita menyebutnya secara berurut ya, dari mulai pertama hamz atau jahar, kemudian syiddah, rokha atau tainiyah. Yang ketiga apa? Isti'la atau istifal. Ya, kalau ketemu istifal pasti apa? Infitah. Kalau ketemu isti'la selain shad, dhad, ta, dha, maka juga infitah. Nah, dengan demikian ya insyaallah kita bisa menyebutkan ya setidaknya empat sifat huruf empat sifat huruf baik sampai jam berapa ini setengah enam eh, jadwalnya mana jam lima baik lanjutkan ya Ikhwati billah azakumullah. Sekarang coba antum ya mulai terapkan ya apa yang kita pelajari ya pada pertemuan pertama dan kedua dan sekarang ini tentang makhrajul huruf dan juga sifat al huruf. Ya, setidaknya kita sudah mulai mengenal beberapa sifat huruf ya. Kelengkapannya nanti Insyaallah kita akan lanjutkan sifat-sifat yang lain. Nah. Ah, Kita lihat pada layar al-huruful hijaiyah. Huruf hijaiyah yang al-mantuqah, yang terlafadzkan. Al-huruful hijaiyah al-arabiyah ya. 29. Ya, ada 29 huruf yang diurutkan oleh al-Imam Nasr ibn Asim Al-Laythi pada tahun 90 Hijriah wafatnya beliau bihasabi tasyabuhiha fil khat diurutkan berdasarkan kemiripan atau kesamaan apa dalam khot ya. kesamaan bentuk ya kemudian diberi nuktoh atau titik-titik untuk membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya yang bentuknya sama maka Taib ada berapa huruf? 29 huruf. Taib. Yang pertama apa? Alif. Namun yang dimaksudkan adalah hamzah. Ya. Ketika kita menyebutkan ketika kita mengucapkan alif fathah misalkan, itu maksudnya apa? Hamzah. Ya. Kalau kita bunyikan a, ya. Atau ketika dikasroh i atau dhammah u, itu namanya apa? Hamzah, ya. Huruf hamzah itu mentuqah, terlafatkan, dilafatkan. Ya. Namun dalam apa? Dalam rosem, ya. Itu tidak ada wujudnya. Ya, dahulu ketika mushaf pertama kali dituliskan, ya. Itu huruf hamzah laisa laha surah, tidak ada bentuknya. Enggak ada simbol huruf hamzah seperti yang kita sekarang tahu, ya, seperti itu. Ya, dulu hamzah itu tidak dituliskan sebagai huruf yang punya bentuk khusus. Namun dia kadang terwakili dengan alif, ya. Kadang terwakili dengan wawu. Kadang terwakili dengan huruf ya, ya. Ya terkadang tidak ada wujudnya namun secara lafaz ada, ya. Ada. Coba antum baca, siapa yang bisa baca? Ya. Itu maksudnya tulisannya syai'un. Ya. Ini dulu seperti itu bentuknya hanya hanya seperti itu, kurang lebih hanya bentuk sin dan apa? Ya. Tapi ada huruf yang tidak dituliskan namun ada lafaznya syai'un ya. Nah, kalau sekarang ya jelas syai'un syai'an. Ya. Gak ada wujudnya secara rosem, secara khot gak ada. Ya, tapi secara lafat ada. Itu dahulu. Ya. Kalau sekarang ada simbolnya. Simbolnya apa? Kepala huruf ain. Kepala huruf ain. Ya, dipilih ya bentuk hamzah itu dari kepala huruf ain karena apa? Karena ada kemiripan atau kedekatan ya, kedekatan ya makhraj. Ya. Itu kalimat tukti. Tukti ya. Kalau dahulu ya seperti itu, ya titiknya nggak ada, harokat juga nggak ada. Apalagi hamzah nggak ada. Kalau sekarang sudah lengkap ya. Titiknya jelas ya, harokatnya juga ada, hamzah juga tertulis. Taib. Jadi huruf yang pertama apa? hamzah ya. Kemudian apa? Ba. Ya. Lalu ta. Kemudian apa? Fa. Taib, coba anda baca. Hamzah. Hamzah. Ba. Ba, ya. Ta. Fa. Berikutnya apa? Jim. Itu namanya jim. Jim. Berikutnya ha. Ya. Lalu Kemudian dal. Ya. Kalau namanya dal, ya. Lalu apa? Val Kemudian lalu ya namanya zai ya. za ada ya za alif ya zai ya namun sebagian mengucapkan za gitu aja. Ya. Berikutnya apa? Sin. Ya, sin. Kemudian shin. Kemudian apa? Sod. Lalu bod. Ya, terapkan tadi makrotnya Bod. Berikutnya lalu Tahu apa itu? Baik. Lam alif huruf atau bukan? Huruf. Lam alif dua huruf. Baik. Lam alif itu dua huruf. Lam dan alif. Ya. Taib. Kenapa dipilih untuk menyebutkan alif ini dengan lam alif? Ya, karena apa? Ya karena alif ya tidak bisa berharokat kecuali kalau ada huruf sebelumnya. Nah, Nah, maka dipilihkan lam di sini karena uh, ada ya ada pasangannya di mana huruf alif itu menyertai lam pada al ya. Nah, sekarang alif dia membutuhkan apa? Bantuan huruf lain biar dia bisa bunyi yaitu apa? Huruf yang maftuhah. Ya. Kemudian dipilihkan huruf lam karena dia ya pada kesempatan lain berpasangan dengan alif ya ada al. Al-muhim lam alif ini maksudnya ingin menyebutkan huruf yang ke-28 adalah huruf alif. Ya. Huruf alif. Ya. Kemudian apa? Huruf iya. Ini. Jadi ada berapa huruf? 29 huruf. Kemudian halatul harfil arabi ada dua keadaan secara umum dari huruf-huruf tadi yaitu disukun atau diharokati. Ya. Adal alif kecuali alif. Ya. Jadi huruf itu bisa disukun dan bisa diapakan? Diberi harokat. Ya. Kecuali alif. Alif hanya bisa disukun. Ya. Alif hanya bisa disukun. Ya. Jadi ada dua keadaan. Keadaan yang pertama apa? An, an yakuna sakinan sukun an yatu an yakuna mutaharrikan ya. disukun atau di harokati ya harokat ada tiga maftuh madmum dan maksur fathah dhammah dan kasroh. ya Taib. Adapun alif hanya bisa di sukun. Amal alif ya amal alif fala takunu illa sakinah alif selalu sukun ya tidak pernah berharokat wala yakunu ma qablaha illa maftuhan dan alif selalu dimulai atau di apa didahului dengan huruf yang maftuh yang berharokat fathah taib Nah, kita ingin menerapkan apa? Pelajaran tentang makharijul huruf dan juga sifatul huruf pada juz yang pertama ya. Jadi huruf yang pertama ini adalah kelanjutan dari apa yang telah kita pelajari mengenali makhraj dan juga mengenal sifat-sifat huruf. Coba antum lihat pada halaman 22 Dari juz pertama ini ya, kita akan mempelajari bagaimana melafatkan huruf dari makhrajnya. Ya. Dan kita juga ingin menyempurnakan keadaan huruf tadi. Ya. Huruf dalam keadaan apa tadi? Imma disukun wa imma berharokat. Ya. Nah, maka kita ingin menyempurnakan keadaan huruf tadi. Bagaimana ketika di fathah Bagaimana ketika di kasroh? Bagaimana ketika di dhammah? Ya. Taib. Lalu pada huruf berikutnya, bagaimana ketika huruf itu disukun? Ya, ketika disukun bagaimana? Ya. Taib. Alhamdulillah. baik, Ikhwati fillah azakumullah. Eh, mungkin perlu kita beri gambaran ya. Jadi suara itu bisa muncul dengan beberapa sebab ya. Yang pertama Sebab yang pertama adanya tasodum jismain. Berbenturannya antara dua benda, ya. Ya, sesuatu yang dipukulkan itu namanya apa? Ya, tasodum, berbenturan. Ya. Ya, ini seperti itu contohnya. Ya, palu dipukulkan ke kayu, ya, itu namanya apa? Tasodum. Nah, ini adalah uh, ilustrasi dari huruf sukun, ya. Huruf sukun itu apa? Huruf yang suaranya muncul dengan sebab adanya apa? Tasodum, benturan. Misalkan huruf lam coba. Al. Awalnya bagaimana? Terpisah. Lalu ketika berbenturan muncul suara al. Ba misalkan. Ab. Ab ya. Berbenturan ya. Atau lawannya. Ini apa namanya? Tabaud ya. Apa tabaud itu? Terpisahnya sesuatu yang awalnya apa? Bersatu, ya, melekat. Kertas yang utuh kemudian kita pisahkan bagiannya menjadi dua. Muncul suara tidak? Ya, itu namanya tabaud. Nah, tabaud itu itu adalah e, ilustrasi bagi apa? Huruf yang berharokat. Misalkan huruf dal. Awalnya kita tempelkan ujung tidak dengan apa? Pangkal gigi. Lalu kita buka, kita lepaskan. Da. Muncul suara tidak? Nah, itu dari tabaud. Ya. Dari tabaud. Baik. Kemudian tabaud itu ya itu ada tiga macam. Ya, ada tabaud dengan cara membuka mulut namanya fathah Bagaimana mengucapkan fathah? Ya. Mengucapkan fathah adalah seperti mengucapkan alif, ya. Seperti mengucapkan alif dengan membuka mulut. Ya. coba ba. Nah, itu fathah. Seperti alif. Makanya kalau ba tadi yang di fathah dipanjangkan muncul alif. Ba. Ya. Jadi kalau kita menemukan huruf berharokat fathah, kita berusaha menyempurnakannya dengan membuka mulut. Jangan tidak dibuka mulutnya. Kalau tidak dibuka maka akan kurang sempurna. Ba, misalkan. Ba. Ya, tidak sempurna fathahnya. Ya. Baraka. Ya. Harusnya apa? Baraka. Baraka. Ya. Sababa, coba. Sababa. Ya, beda kan? Sababa. Ini tidak sempurna kharaja harusnya kharaja kharaja demikian nah, itu tabaud dengan cara membuka mulut yang kedua ya wawu atau tomah, ya yaitu apa menghimpun dua bibir ya jadi apa terpisahnya dua anggota suara diikuti atau disertai dengan Eh, dhammu syafatain u ya u atau bu awalnya bertemu antara bibir atas dan bawah kemudian terpisah dilanjutkan dengan tadi disertai dengan dhammu syafatain bu ya maka itulah dhammah yang tidak lain adalah uh, apa uh, cabang dari huruf wawu madiyah ya bu coba Nah, iya. Kemudian yang ketiga adalah kasroh ya b, Yang mana kasroh tidak lain adalah cabang dari ya huruf ya maddiyah, huruf maddiyah. Diucapkan kasroh itu dengan menurunkan apa? rahang bawah b Dan bagian tengah lidah dinaikkan b. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada eh, jus ya, jus yang pertama. Coba antum melihat. Ad-darsu al-awwal, pelajaran pertama. Ya. Jadi awal kali kita ingin melatih bagaimana huruf itu kita fathah. Ya. Dimulai dari A. Coba hamzah di fathah. A. A. Nah, dari awal kita berusaha untuk menyempurnakan mulut kita, ya. Karena huruf fathah ya, buka mulut kita. A. Ba. Ba. Ba. Nah. Apa sifat huruf ta? Di antaranya apa? Hams. Ya. Nafasnya keluar. Tipis. Ta. Ya. Jangan dibaca dengan tebal. Ta. Ya. Tipis. Ta. Berikutnya. Tha. Tha. Ja. Nah, begitu. Ha. Berikutnya apa? Setelah ha. Kho. Ya. Ini huruf kho adalah huruf tebal. Karena kho adalah huruf isti'la. Maka ketika fathah muncul tafkhim. ho Namun ingatlah tafkhim itu ya dihasilkan dengan apa tadi? Menaikkan arah suara. Ya. Jadi walaupun kalau kita dengar bunyinya apa? Bulat, bunyinya bulat. ho Ya enggak? Bunyinya bulat. Namun bibir kita jangan dibikin bulat, ya. Bibir tetap kita buka sebagaimana kita membuka huruf lain nah, atau kita membuka mulut ketika kita mengusapkan huruf ha ha ha kho ya, jadi relatif tidak tidak dimajukan atau tidak dibikin bulat ya kho ya bagaimana biar suaranya itu bulat atau tebal arahkanlah suaranya ke atas ya coba kho mungkin pada awalnya kita masih keliru ya menebalkan huruf ho misalkan dengan membulatkan bibir ho dengan ho yang seperti ini belum benar kenapa karena huruf ho ini di fathah ya, fathah itu apa dibentuk dengan membuka mulut saja ho jadi mulut jangan dibikin bulat ya karena dia bukan dhammah ya bukan dhammah ya maka mungkin Ya, caranya bagaimana sekarang kita membuat huruf kho itu betul ya, tebal atau bulat suaranya namun dengan tidak menghimpun bibir ya. Mungkin dengan cara ya bertahap ya. Mungkin awalnya ya kita mulai dengan membaca kho tipis. Yang penting mulut kita betul membukanya. Kha misalkan. Coba kha. Kha kha. Nah, ini kalau yang seperti ini itu arah suaranya kemana? Bawah. Kha. Nah, sekarang coba antum mulai naik, dinaikkan suaranya. Kha. Kha. Kha. Kha. Kha. Nah, seperti itu terus pelatihan. Kha. Jadi kha yang betul tebal namun tidak dengan menghimpun bibir. Ya. Berikutnya da da, za, ya. ro. Ra huruf tebal apa tipis ini? Ro. Ya. Memang huruf ro tidak termasuk dari golongan atau kumpulan huruf isti'la. Coba antum ingat lagi. Khussa dhagtin qid. Khussa dhagtin qid. Ada roknya tidak? Tidak ada, ya. Namun huruf ro ini ketika di fathah ada suara tebalnya. Jadi ro itu untuk kita ya, atau jumhur kurro membaca ro yang fathah itu dengan tebal. Ro. Coba ro. Ya, sebagian dari kurro membaca dengan tipis ra. Ya. Ra. Ya. Namun untuk kiroah jumhur membaca ro dengan tebal. Ro. Berikutnya za. Baik, jadi caranya sama. Bagaimana biar tebal? Arahkan suara ke atas ya. Jadi insya Allah bisa kita jadikan huruf kho dan ro ini sebagai huruf ya untuk melatih menebalkan ya suara. Taib untuk melatih apa? Menebalkan suara dengan benar ya, gunakan huruf kho dan ro dulu. Taib berikutnya za. Za. Tipis apa tebal? tipis za karena huruf istifal. Sa. Sa. sa. Setelah sa apa? Setelah sin. Shin misalnya. Tapi di sini memang sengaja kita akhirkan huruf shin lalu huruf sod, do to, zo, ain, ghain, fa, qaf. Karena sebagiannya adalah huruf-huruf isti'la. Ya, jadi kita loncat dulu dengan huruf kaf ya. Kemudian kita melatih tafkhim tadi menebalkan huruf atau suara huruf dengan bantuan huruf kho dan ro dulu ya. Ka. Ka. Ka. La. La. Ma. Ma. Na. Na. Wa. Wa. Ha. ha. Nah, kemudian huruf hamzah lagi kita ketemu hamzah lagi. A. A. Ya. Kemudian pelajaran ke-19 ya. Ya. ya. ya. Lalu pelajaran 20 sya. sya. Taib. Coba kita baca pelajaran ke-20 ya, pelajaran ke-20 kita baca ya. <clears throat> Sambil kita menerapkan tadi pelajaran makhraj dan sifat ya. Asyara. Yang tebal huruf ra ya. Syatama. Syatama. Syahadha. Syahadha. Tipis semua. Syabatha. Jaya Sha Sha Khola Yang tebal yang mana? Ho saja Yang lainnya jangan ikut tebal ya. Contoh yang keliru ya. Kalau kita tidak perhatian dengan tebal tipis Seperti ini Sho ya. Karena kita sudah melirik ke ho, Maka shinnya terbawa ya, Sho misalkan. Nah, ini harus diusahakan tipis Sha Sha Khola atau lam terbawa oleh kho ya tadi barusan mengucapkan kho tebal lalu terikut atau e, terpengaruh huruf berikutnya dengan tebalnya kho misalkan syaho lo nah lo harusnya karena syaho la nah baik Makanya untuk melatih tebal dengan benar, kita hanya mencukupkan kho dan ro dulu untuk latihan ya. Kalau sudah terbiasa dengan menebalkan huruf secara tepat ya. Berikutnya ya beralih dengan huruf-huruf yang lain yang juga relatif lebih sulit, huruf sod, dot dan seterusnya. Baik, lanjutkan syayada. Syayada. Sya'asa. Sya'asa. Syakaka. Syahawa. Syadhara. Nasyaza. Nasyaza. Baik, coba tuh baca hamzah ya, sampai shin kemudian kaf sampai ya Maftuha dalam keadaan berharokat fathah. Fadlu. أحدث جحخ دذرز سش كلامنا وهايا طيب إن شاء الله kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faddalu.